Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatannya kepada kita semua Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua serta salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan pertolongannya sehingga di kesempatan malam hari ini kita dimudahkan untuk kembali menghadirkan sebuah acara yang semoga bisa memberikan banyak faedah kepada seluruh kaum muslimin yaitu acara bincang indah berfaedah bersama asatidah yang insya Allah taala kita akan mengangkat sebuah tema yaitu ikhlas bertawun dalam dakwah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama, kata ikhlas sendiri sering kita dengar dan juga sering sekali kita diingatkan untuk selalu ikhlas dalam amalan-amalan kita. Yang tentunya ikhlas itu merupakan salah satu syarat agar amalan kita atau amalan-amalan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi bila keikhlasan ini berkait dengan bentuk tahun kita dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal ini menjadi hal pokok yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang ingin membantu atau bertawun di dalam dakwah ini. Nah, baik kaum muslimin, sahabat setia pendengar Radio Indosiar 91,8 FM, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini telah hadir bersama kita Al-Ustaz Muhammad Rijal LC Hafizahullah taala dan beliau adalah pengasuh Ma'had Al-Faruq As-Salafi Kalibagor Jawa Tengah. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz? Alhamdulillah sehat, ya. khair. Insyaallah. Antum khair ya? Alhamdulillah khair. Insyaallah. Baik Ustaz, sebelum ya. masuk ke acara mungkin ada sedikit mukadimah dari antum. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para pendengar kaum muslimin muslimat pendengar radio Indah Siar yang saya muliakan saya cintai fillah pada kesempatan yang mulia ini eh, sebagai mukaddimah barangkali kita ingatkan sebuah nasihat dari Rasul Ali Shallallahu Wasallam nasihat yang ini menjadi bekal dalam hidup kita tentunya. Nah, karena memang sabda-sabda Rasul adalah bekal, lentera. Ya bagaimana tidak? Sabda beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sabda Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan ihris ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah kamu untuk melakukan apa yang bermanfaat untukmu. Ya. Ini potongan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ihris ala ya-, ma yanfa'uk. Bersemangatlah kamu untuk ya melakukan mendapatkan apa yang bermanfaat untuk kamu. Setidaknya di sini ada hal penting yang apa namanya perlu kita cermati. Bahwasanya tidak cukup semangat dalam hidup kita. Tetapi di samping semangat kita harus mengerti apa yang kita semangati itu sesuatu yang apa? bermanfaat. Kadang ada orang yang bersemangat, semangat, tetapi semangat itu tertuju pada sesuatu yang memadorotkan, Hmm. ya, membahayakan dia, membahayakan orang lain, membahayakan masyarakat bahkan. Jadi semangat ini tidak ada artinya berarti. Taib. E, atau seorang mengenal sesuatu itu bermanfaat, tapi dia tidak semangat, hmm. ya, malas, ya kan, kasar, ya maka dua hal ini sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Yang pertama yaitu ma'rifatu an-nafi'. Mengenal sesuatu yang ada Bermanfaat. bermanfaat. Dalam hidup kita, dalam urusan dunia kita, agama kita, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang Allah cintai, sesuatu yang Allah ridhoi. Kemudian setelah itu kita bersemangat, ya, bersemangat untuk melakukan apa-apa yang bermanfaat. Ya, dengan itu sekian banyak kebaikan akan kita dapatkan insya Allah. Ya, E, termasuk hal yang bermanfaat adalah apa yang akan kita bahas kali ini yaitu ta'awun dalam dakwah. Nah, ya, ini e, sesuatu amalan yang Allah cintai, ya kan. Ta'awun di dalam apa? Berdakwah, saling bantu membantu di dalam berdakwah ilallah ini sesuatu yang bermanfaat. Ya. Kita tahu itu bermanfaat karena Allah perintahkan ya, di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ta'awanu 'alal birri hmm. wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Allah memerintahkan untuk bantu membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantu membantulah kalian e, di dalam kebaikan dan takwa. Dan dakwah itu adalah kebaikan dan apa? takwa. Nah, sehingga kita yakin saya yakin yakinnya bahwasanya tahun di dalam dakwah itu adalah perkara yang bermanfaat. Maka sudah semestinya kita apa namanya? memberikan upaya kita atau bersemangat di dalam e, eh, bertahun di dalam dakwah ilallah. Ini barangkali mukaddimah ya e, pada pertemuan kita kali ini. Nah. Baik Ustaz, e, pertama-tama kita ingin tahu lebih jelas dulu nih Ustaz, ya. apakah ya. e, hakikat dari keikhlasan tersebut? Baik, ikhlas ya. Nah. Ikhlas itu e, adalah amalan hati. Ya, ikhlas itu adalah amalan apa? Hati. Hakikatnya adalah seorang memurnikan ibadahnya, amalannya hanya untuk Allah, Allah. Subhanahu wa taala. yakni di dalam dia berbuat, di dalam dia melakukan apa namanya ibadah, dia tidak mengharapkan ya balasan kecuali dari Allah. Allah. Tidak mengharapkan kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia birrul walidain, berbakti kepada orang tua, harapan dia adalah pahala Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sholat ya juga demikian yang melakukan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika memberikan makanan untuk orang fakir, orang miskin juga tidak berharap kecuali apa? pahala dari Allah Subhanahu wa taala. karena itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang apa namanya orang-orang yang Allah cintai dari kalangan kaum mukminin ahlul jannah. Nah, mereka disebutkan di antara sifatnya wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka ya memberikan makan ya to'am kepada orang-orang miskin ya kepada anak-anak yatim kepada orang-orang yang tersandra ya dan ketika mereka memberi itu ya la nuridu minkum jazaan wala syukura nah kita tidak berharap dari kalian jazaan balasan balasan atas perbuatan saya kepada kamu saya tidak butuh balasan kecuali Allah wala syukura bahkan terima kasih juga tidak ya, ya sehingga Itulah hakikat apa namanya? Keikhlasan. Keikhlasan, amalan hati dan ini sesuatu yang berat. Nah, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadikan hati kita itu ikhlas karena sekali lagi hati eh, Allah yang memulak balikan Nah. Ya, ya muqallibal qulub, makanya kita berdoa, ya muqallibal qulub wahai zat yang memulak balikan hati, sabit qalbi ala dini. Kokohkanlah hati-hati kami di atas apa? agamamu, ketaatan kepadamu. Ini barangkali sekelumit tentang apa namanya? hakikat, hakikat ikhlas. Ya. Kemudian eh, apakah akan berdampak pada dakwah ini jika orang-orang yang bertahun di dalamnya tidak memiliki keikhlasan Ustaz? Nah, sekarang berarti kita masuk pada eh, apa namanya tahun dalam dakwah ya. Nah, ya. Jadi dakwah itu kan ibadah ya, nah. sebagaimana telah tadi disebutkan di timah ya. Dan ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat nah. ya. Tapi jelas ketika tidak ada keikhlasan ya, dampak itu pertama kali menimpa orang yang bertahun itu, yaitu tidak diterimanya apa? Amalannya. Berdampak pada dia. Baik, karena amalan tidak akan diterima kecuali dengan keikhlasan dan juga dengan mutabah nah. ya, mencocoki tuntunan Rasul Ali Shallallahu Wasallam. Jelas ini dampak pertama untuk orang itu. Adapun terhadap dakwah, ya juga ya mungkin ada dampaknya. Contoh di antara dakwah atau di antara dampaknya, ketika orang-orang yang bertahun itu tidak ikhlas, ya. Naam dalam peperangan misalnya. Dia tidak ikhlas ya. Begitu dia tidak mendapatkan apa-apa yang dia cari dunia ya, dia lari meninggalkan apa namanya? medan peperangan ya. Dia sendiri berdosa karena lari dari apa? peperangan dan mungkin itu berakibat pada apa namanya? pada terdesaknya barangkali kaum muslimin nah. ya. Demikian pula ya dalam tahun dakwah misalnya dalam tarbiyah ya. Dia tidak ikhlas di dalam dia mengajar ya Kemudian di tengah perjalanan dia merasa kok saya tidak mendapatkan apa sesuatu hmm. dari dunia atau sesuatu dari pujian. Akhirnya dia kabur, lari hmm. dari dari amalan itu namanya. Dia sendiri rugi. Nah, kemudian dampak pada apa namanya? Nah, pada dakwah itu sendiri ya. Atau mungkin menimbulkan sifat dan sikap yang tidak baik dari dia kepada murid-muridnya. Nah, dia tidak ikhlas akhirnya ya tampak dalam cara apa? menyampaikan. mengajar, cara mendidik, ya dia seenaknya saja dalam apa? Dalam menyampaikan atau mendidik anak-anak sehingga dia berperilaku kasar atau berperilaku tidak tepat. Nah ini ya ada pengaruhnya, hmm. ada pengaruhnya. Nah, Allahu alam. Ini sekelumit juga ya di antara apa namanya pengaruh ta'awun yang tidak dibangun di atas apa? keikhlasan. Nah. Kemudian apa saja hal-hal yang dapat menumbuhkan uh, keikhlasan tersebut Ustaz? Kiat-kiatnya begitu. Nah, sekali lagi tadi telah kita sebut ya. Ikhlas itu kan amalan apa? Hati. hati ya, amalan hati sehingga di situ sangat erat sekali dengan pertolongan Allah. Nah. Subhanahu wa taala. Bagi kita yang bertawun, ya, saya ya antum semua pendengar semuanya ya Ya, tentunya agar kita bisa ikhlas ya kita betul-betul butuh kepada Allah maka doa ya, permohonan yang betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sesuatu yang yang harus ya. nah. kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diselamatkan dari kesyirikan dari ria nah. coba lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam orang yang mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah sebagai Khalil ya, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala beliau orang yang mukhlisan lillah ya kan beliau berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari apa? kesyirikan. Hmm. Yang itu adalah lawan dari keikhlasan. Beliau berdoa kepada Allah untuk dirinya dan juga untuk hmm. anak-anaknya. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah asnam, menyembah selain engkau. Nah. juga Nabi kita Muhammad SAW ya beliau berdoa ya, dengan doa-doa yang memohon kepada Allah perlindungan dari kesyirikan seperti doa Nabi Ali Shallallahu Wasallam yang beliau ajarkan kepada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu eh, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam ya. diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq wahai Abu Bakar maukah aku ajari engkau doa yang kalau doa ini kamu baca maka Allah akan menyelamatkan kamu dari kesyirikan hmm. baik yang besar atau yang yang kecil nah Ria ini kan lawan dari apa? Ikhlas. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari aku menyekutukan engkau dalam keadaan aku tahu dan aku mohon ampun kepadamu dari apa yang aku tidak tahu. Ini hal yang sangat penting ya agar kita bisa mendapatkan keikhlasan, tumbuh keikhlasan. Ya ini diantaranya. Allahu hmm. a'lam. Nah. Kemudian Ustaz setelah kita misalkan uh, telah tumbuh keikhlasan dalam hati kita Ustaz. Ya. Kemudian bagaimana cara kita untuk menjaga keikhlasan tersebut Ustaz? Ya, sesungguhnya pertanyaan yang keempat ini ya tidak beda jauh dengan yang kedua, hmm. eh, yang kedua yang ketiga ini. Ya. Artinya ini kaitannya dengan eh, bagaimana menjaga keikhlasan, ya menumbuhkan keikhlasan. Ya di antara juga perkara yang itu menjadi sebab kita mendapatkan keikhlasan dan terjaga keikhlasan adalah dengan ilmu. Hmm. Ya dengan ilmu ya. dan semulia-mulia ilmu adalah ma'rifatullah mengenal Allah Subhanahu wa taala karena syarafal ilmi bi ma'lum ya. kemuliaan ilmu itu tergantung dari kemuliaan yang dipelajari ya karena Allah Subhanahu wa taala adalah tidak ada yang lebih agung dari Allah maka ilmu tentang Allah adalah seagung-agung apa ilmu, ilmu. nah ketika seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya. Semakin tambah dia pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin terjaga apa? keikhlasannya. Ya. Karena dia tahu dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah Subhanahu wa taala yasma wa yubsir Allah mendengar, Allah melihat. lah, Allah tidak bisa ditipu. Kita berpura-pura ikhlas. Allah tahu kita tidak ikhlas. Kita mengatakan saya ikhlas, saya tidak butuh pujian itu lafadz kita tapi Allah Maha tahu ya seorang itu ikhlas atau tidak oleh karena itu ketika pada hari kiamat ya pada hari kiamat ada tiga orang yang di dunia itu mereka apa namanya beramal amalan apa soleh ya, amalan besar dan bagi dan diantara adalah ta'awun di dalam apa dakwah ya di antara mereka adalah orang yang ta'awunnya bentuknya adalah jihad nah. dan demikian jihad sampai mati dalam medan apa peperangan ya. Rajulun ustushida, seorang yang di dunia bertawun dalam dakwah sampai mati dalam medan, apa? peperangan. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ala ruusul khalaiq di hadapan makhluk-makhluk Allah ditanya. Ya, diingatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, "Fama amil tafiha?" Kamu gunakan untuk apa nikmatku itu dulu di dunia? Dia menjawab, ya, dan itu dusta. Ya Allah, saya gunakan nikmat ini untuk saya berperang di jalanmu, yakni ikhlas, ikhlas. untuk kamu, ya. Nah, sampai saya mati ya Allah, sampai saya mati syahid. Dia mempersaksikan atas dirinya dia mati apa? Syahid. Hatta ustus itu. Apa jawaban untuk orang ini? Gadabta kamu dusta. Ya, walakinnaka qatalta liuqala Naam. E, jadi tetapi kamu berperang agar dikatakan sebagai apa? pemberani. Ya. Dan kamu sudah dapatkan pujian itu. Kemudian dia diseret dan dimasukkan dalam apa? neraka. Tahun dalam dakwah, luar biasa orang ini. Juga orang yang kedua, tahun dalam dakwah dalam bentuk apa? harta. Mungkin dia ikut membangun ini, membangun itu. Nah, tahun dalam harta kan banyak, membangun pondok, membangun masjid, ya membelikan kitab-kitab untuk apa? Para penuntut ilmu. Hmm. Al-muhim eh, dalam hadis ini disebutkan dia orang yang zumalin, memiliki apa? Harta. Bahkan disebutkan min asnafil mali kullihi. Dia punya harta jenis yang banyak. Dia gunakan untuk ini, untuk itu bisa Ya. Dia juga demikian mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya saya gunakan untuk apa? Untuk itu tadi, untuk tahun di dalam berbuat baik, bisa bilik di jalanmu. Dikatakan, kazabta kamu apa? Berdusta. Sama nasibnya. Yang ketiga, tahun dalam bentuk ilmu. Ya, dia mengajari ilmu, mengajari orang bahasa Quran. Ya. Mengajari manusia ilmu. Nah, tapi ternyata di dunia dia ya apa namanya? mencari e, pujian agar dikatakan sebagai apa? alim ya. Allah tidak bisa didustai. Dan sehingga ketika seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala ya, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya ini di antara apa namanya? E, menjaga keikhlasan. Juga mungkin salah satu hal untuk lebih terjaga keikhlasan adalah kita berusaha menyembunyikan menyembunyikan apa amalan, amalan. kita ya. Menyembunyikan amalan kita. Ya, kita sudah bertahun sudah lah, tidak usah diceritakan. Ya jangan diceritakan karena kalau sudah diceritakan mungkin orang akan banyak cerita juga tentang hmm. ya kan oh saya kemarin apa namanya nyumbang ini namanya. Mungkin pertamanya dia tidak tidak Niat, tidak kan. ria sama sekali ya. Karena dia hanya segera menceritakan alhamdulillah saya ya. Ya ya betul ya. Tapi terkadang ya, kalau kita tidak berusaha menyembunyikan ya itu mungkin bisa jadi apa namanya eh, timbul eh, dapat dipuji nah. dipuji pujian terus pujian lama-lama tidak kuat kan demikian ya diantara salah satu upaya untuk menjaga keikhlasan yaitu menyembunyikan amalan dan e, ini diantaranya Allah alam. E, kemudian yang mungkin terakhir Ustaz. e, kami semua meminta nasihat kepada Ustaz serta metode dalam membangun ta'awun dalam dakwah yang sesuai dengan sunnah Ustaz. Ya, ini pertanyaannya cukup berat ini ya. <laughs> membangun ta'awun ya, dalam dakwah ya. Sesuai sunnah. Kalau sudah berbahasa seperti ini, sesuai sunnah ini sesuai bimbingan apa? Nabi. Nabi. Kan gitu ya. Artinya ya, di sini dibutuhkan ilmu nah. untuk kita mengenal bagaimana sih dulu Nabi membangun apa ta'awun ta dalam dakwah. Ya, karena kita ingin membangun ta'awun dalam dakwah sesuai sunnah, yakni sesuai dengan bimbingan Rasul. Nabi, ya. sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka nasihat kita yang pertama adalah tentunya kita banyak cobalah melihat sirah Nabi Alaihi ya. Wasallam. Ya, melihat apa namanya bagaimana perjalanan hidup Nabi Ali salatu wassalam ya di dalam beliau berdakwah bagaimana beliau membangun tahun, hmm. ya kan dari beliau sendiri ya atau tidak nah. sendiri beliau berdakwah beliau berdakwah sendiri kemudian beliau mendakwahi keluarganya orang yang paling dekat beliau istri beliau sahabat beliau Abu Bakar As Siddiq ya terus beliau bangun itu apa namanya tahun? sampai fase Makkah selesai 13 apa tahun ya. kemudian beliau uh, hijrah ke apa? Ke Madinah, bagaimana beliau membangun dakwah dia apa? Madinah. Hatta antufia sallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat ya. Jadi ketika kita ingin uh, membangun ta'awun dalam dakwah ya penting untuk kita melihat sirah Nabi Ali Shallallahu Wasallam, ya, bagaimana metode beliau ya di dalam membangun ta'awun. Agar jangan sampai kita membangun ta'awun itu dengan cara-cara yang yang salah. Nah. Ya, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Ali Sulatul wassalam. Seperti misalnya kaidah yang mengatakan al-ghayah tubarrirul wasilah. Ya, contoh itu. Al-ghayah tubarriru apa? Al-wasilah. Nah, tujuan ya. Itu menghalalkan semua cara. Ini ini tidak benar ya kan. Ya. Jadi bagian orang ya itu memakai kaidah ini ya yang penting tujuannya baik. Apapun wasilahnya, walaupun itu haram sekalipun, ya menjadi boleh. Nah, ini kan kaidah yang salah ini. Nah, kaidah yang yang menyesatkan ya. Nah, kaidah menyesatkan. Nah, taib. Lalu ya misalnya ya apa tujuannya sih? Tujuannya agar orang misalnya eh, apa namanya takut kepada Allah misal. Nah. Ya. Taib. Apa caranya? Apa wasilahnya? Ayo mari kita sama-sama membuat apa namanya grup musik misalnya ya kan. <laughs> ya, grup musik yang apa namanya? lembut alunannya agar hati apa namanya? lembut. Ini sesuatu yang tidak diperbolehkan kemudian dengan alasan tujuannya adalah untuk apa? Kebaikan. Untuk kebaikan kemudian menghalalkan yang yang tidak boleh. Nah, nah yang seperti ini eh, harus apa namanya? harus di harus diperhatikan baik-baik. Namun intinya tadi nah, ini butuh ilmu. nah, nah saya pribadi dan e, kita semuanya betul-betul membutuhkan untuk kita kembali kepada apa namanya e, kepada bimbingan Rasul Ali Shallallahu Wassalam ya karena beliau apa namanya kutuah kita beliau adalah kutuah kita tapi barangkali satu lagi ya satu lagi contoh diantara eh, perkara yang bisa membangun tahun dalam dakwah dengan baik adalah kita memposisikan manusia sesuai dengan apa posisinya disebutkan dalam hadis meskipun hadis ini ya, mutakallam fi ya tetapi makna dari hadis ini yang sahih ya. Nabi Ali Wasallam atau diriwayatkan beliau mengatakan anzilun nas manazilahum. Posisikanlah manusia pada apa? Posisinya. Ya. Artinya ketika kita akan menempatkan orang di dalam dakwah, oh kamu jadi guru MI, ngajar anak-anak di TA, kamu ngajar guru Quran eh, dan seterusnya. E, untuk membantu keikhlasan dan juga e, terbangun tahun dengan baik adalah memposisikan orang pada apa? tempatnya. Ya. Ada orang yang dia tidak bisa apa namanya sabar. Nah, ngadepi anak-anak misalnya. Tapi diposisikan jadi apa? Guru anak-anak. anak ya. Kamu tahun di sini. Orangnya keras, kasar, suka mukul misalnya gitu ya. Mm -hmm. Ya, enggak sabaran. Dengar anak nangis saja apa emosi. <laughs> Nah. Nah, kamu tahun, ayo tahun, ya. Diposisikan di situ. Ya rusak. Ya, ya. Kan gitu, ya kan atau mungkin e, yang lainnya lah. Ada orang yang tidak cocok untuk apa namanya e, menjadi orang yang punya tugas tertentu memang misalnya. Ya jangan ditaruh di situ. Kalau kita lihat dalam kehidupan Nabi Ali Wasallam, beliau selalu memposisikan orang pada apa? tempatnya. Ya. Tidaklah beliau mengutus memilih seseorang menjadi amir, menjadi amirul jais, menjadi seorang panglima perang kecuali memang orang itu punya kapasitas menjadi amirul jais ya taib dan demikian seterusnya ini yang dilakukan oleh Nabi Ali SAW sehingga tahun itu berjalan apa baik ya, sehingga menjadi sebab apa baiknya dakwah kuatnya dakwah ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan wallahu a'lam